bagus dari dunia seisinya. Seorang ibu bisa di pasar, barangkali yang mendengar suara ini ada di antara ibu yang di pasar. Bukan berarti Anda tidak bisa menjadi juru dakwah, wahai para ibu-ibu kami. Barangkali Anda ngobrol dengan ibu yang sama-sama jualan dengan Anda. Lalu ibu berkata, Bu, malam ini ada pengajian mulia di masjid ini. Ibu yang mendengar informasi dari Anda lalu mendengar, oh iya di mana? Di masjid ini alamatnya ini. Sehingga ibu yang mendengar tadi menghadiri pengajian di masjid tersebut. Khusuk di masjid. Pulang ilmunya diamalkan. Sehingga ibu tadi menjadi baik, Masya Allah. Ibu yang ngasih tadi. Ibu yang memberitahu yang pertama tadi itu mendapatkan pahala sepanjang ibu yang dikasih tahu itu beribadah. Karena ia beribadah, kenal Allah gara-gara ibu yang ngasih tahu. Ya. Justru orang yang semacam itu lebih aman. Tidak masuk bab ria. Sebab ustadz ini yang berbahaya berat. Yang berceramah lihat di saat ceramahnya bagus dipuji orang disanjung lalu dia berbangga habis pahalanya. Di saat kurang enak diolok sama orang ngedumel pun habis. Akan tapi orang yang berkiprah di dunia dakwah tapi tidak pakai label ustadz dan sebagainya, ini adalah sungguh amat. Maka jangan dianggap bahwasanya dakwah di dalam Islam ini hanya pekerjaan para ustadz. Akan tapi siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Termasuk yang Anda dengar saat ini adalah radio. Umumnya radio seperti apa? Akan tapi ini, ini ingin radio dibangkitkan dalam bentuk dakwah. Kalau kita pikir selama ini radio adalah untuk hiburan, untuk menyesatkan orang, untuk merusak umat, akan tapi ada satu media yang di situ dihadirkan pengajian ceramah. Maka ini bagian dari dakwah. Jangan dianggap Hal-hal semacam ini adalah hal yang ringan, sepele, tapi tidak ini di hadapan Allah adalah besar. Jangan menunggu kaya, jangan menunggu pandai. Yang tidak pandai, ceramahnya ada sendiri. Tidak harus dia berceramah, oh, tidak. Orang kaya tidak harus berceramah. Akan tapi yang tidak pandai dengan keinsafannya. Tapi intinya harus bagaimana menghantarkan orang kepada kebaikan. Jadi koordinator pengajian sudah bagus. Panitia, Masya Allah. Apakah panitia semuanya Ustad Bukan, Ustadnya nggak sempat jadi panitia. Tapi yang jadi panitia adalah bukan Ustad. Pahalanya bagaimana? Pahalanya sama, bisa lebih gede dari Ustad yang ngaji. Masya Allah. Ini, jadi yang harus kita pahami makna dakwah itu apa? Makna dakwah itu adalah menghantarkan orang kepada Allah, menghantarkan orang kepada kebaikan. Ini adalah mukaddimah secara umum. Sehingga bisa kita simpulkan di dalam mukaddimah ini bahwa Anda yang mendengar suara ini semuanya adalah harus menjadi juru dakwah kalau ingin mendapatkan gelar kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dengan posisi yang Anda miliki dengan pekerjaan yang Anda miliki dengan keberadaan Anda Anda bisa mengambil bagian masing-masing sesuai dengan apa yang Anda tekuni saat ini intinya dimanapun Anda berada usahakanlah upayakanlah apa yang Anda lakukan ada sambungnya dengan bab dakwah mengajak orang di dalam kebaikan. Guru fisika, apakah tidak bisa berdakwah? Guru olahraga? Saya ini guru olahraga saja. Hah? Jangan dianggap guru olahraga tidak bisa berdakwah. Sangat mudah untuk berdakwah. Misal seorang guru olahraga. Dia nggak bisa ceramah. Ya tidak usah ceramah. Cukup begini saja. Baju olahraganya di SMP ini dirubah yuk. Masya Allah. Ya. Akhirnya baju orang kaya baju yang menutup aurat yang bagus. Luar biasa. Ini ide dari mana? Dari guru olahraga. Lihat pahalanya bagaimana? Sepanjang anak-anak itu olahraga menutup aurat, lihat. Dia dapat pahala. Guru kemah. Daripada kemah di tengah hutan digigit nyamuk, ya sudah kemahnya kita di depan masjid saja ya. Setiap sholat jamaah anak-anak bisa jamaah. Kan sama-sama melatih untuk mandiri, Masya Allah. Inilah ide. Untuk selalu kenal kepada Allah, mengenalkan orang kepada Allah itu adalah hakikat berdakwah. terakhirnya endingnya mungkin dia bisa sebut gitu. uh, nah, baik sahabat rasetan kita kita akan lanjutkan setelah yang baik baik termasuk iklan gitu. jadi saya pandang dulu ya, ya. dua ya. ya. Sahabat setan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita paparkan bahwa kita harus sadar siapa kita kita semua adalah juru dakwah. Itulah yang menjadikan kita senantiasa bergelar sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia ini. Setelah kita tahu bahwasanya kita semua adalah juru dakwah, Anda dakwah di rumah Anda, yang di pasar dakwah di pasar, yang berdagang dengan cara berdagang yang baik. Maka setelah itu harus tahu kita Bagaimana cara kita berdakwah? Intinya kita harus mengambil bagian dakwah karena itu adalah agar kita senantiasa bergelar di hadapan Allah sebagai umat termulia. Bagaimana cara berdakwah yang baik yang benar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pendidikan dari Allah. Di antaranya hikmah. Hikmah ini maknanya adalah pas kalau obat dosisnya itu pas bukan hikmah itu adalah kasar atau lembut akan tapi ada orang yang harus dikasari ada orang harus dilembuti maka hikmah ini maknanya tepat sesuai dengan dosis maka di sini ternyata makna hikmah ini kita harus mencermati seperti apa keadaan orang yang kita ajak keadaan yang orang kita ajak itu seperti apa di sinilah kita harus nantiasa koreksi diri barangkali jika yang salah adalah ustadz kalau kita ingin mengingatkan caranya berbeda jika dengan dengan jika yang bersalah adalah murid kita. Kalimat sama, tapi jika kita sampaikan kepada orang tua beda di saat disampaikan kepada anak. Maka di sini harus kita pahami siapa yang akan kita ajak bicara. Yang akan kita ajak bicara. Ini setelah kita memahami siapa yang akan kita ajak bicara, maka di sini adalah adab yang kita tata hati kita. Yang pertama adalah itu hikmah. Jadi kalau kita berbicara kepada orang lain, maka lihatlah orang lain ini adalah sebagai lahan pahala. Ini yang terpenting. Orang lain sebagai lahan pahala. Inilah menjadikan orang di dalam berdakwah dia tidak mudah putus asa. Orang di saat mengajak kepada kebaikan tidak mudah dia itu jenuh. Harus dihadirkan di dalam diri kita ini adalah keyakinan bahwasanya pahalaku ada di tangannya dia. Sehingga seorang guru yang menemukan seorang santri yang bandel, dia tidak putus asa lalu meninggalkannya. Tidak. Karena dia tahu anak santrinya ini bandel, maka dia yakin bahasanya pahalaku semakin gede di sini. Tidak ada putus asa. Seorang suami yang mengingatkan istrinya akan terus mengingatkan. Tidak ada istilah putus asa. Ah, terserahlah mau benar-benar. Enggak, enggak, enggak ada itu. Jadi kita harus bahasanya untuk menancapkan makna hikmah di dalam hati kita harus dengan cara seperti ini. Bahwa orang yang kita ajak ini sebagai lahan pahala. Karena kita sudah menganggap bahasa ini lahan pahala, kita akan selalu berusaha. Bagaimana pas ini? Ibaratnya kita dokter akan mengobati. Bagaimana bisa benar? Bagaimana bisa sadar? Bagaimana bisa baik? Sehingga kita akan mencermati tingkah lakunya, perkembangannya, latar belakang kehidupannya, status uh, ekonominya seperti apa. Sehingga di saat kita mengajak sesuai. Jadi, anggaplah orang lain sebagai lahan pahala. Dan sungguh sangat berubah jika ternyata di saat orang berdakwah melihat orang lain sebagai lahan mencari uang. Di saat tidak diberi uang maka akan berhenti dakwah itu. Atau di saat pujiannya kalau di kalau dan juga jika ternyata dakwah ini dijadikan lahan untuk mencari macam nama Ustadz juga bagi sebagian orang termasuk anda kemuliaan jika yang dicari itu saja ternyata hanya dipanggil nama desa saja ternyata ngeduk biasa dipanggil kiai kiai ada orang mengambil pak lalu marah pak ini kenapa harus begitu Berbicara adalah bukan bukan pahala tapi hanya gelar tanya Allah dalam hadis Qudsi menyebutkan suatu ketika Allah akan mendustakan orang-orang yang kelihatannya di dunia ini adalah ahli ibadah di dunia ini adalah ahli ahli kebaikan akan tapi ternyata didustakan oleh Allah Taala tak engkau dusta engkau mencari ilmu engkau berdakwah bukan karena aku tetapi hanya karena kamu ingin disebut sebagai ustadz dan kiai dan itu semua sudah kau dapatkan di dunia maka Melihat orang lain sebagai lahan untuk mendapatkan pahala ini amat penting. Sehingga tidak akan putus asa orang yang demikian ini. Bukan saja tidak putus asa, akan tapi lapangannya semakin luas. Sehingga lahan pahala ini bukan berarti harus misalnya ada orang yang ber, yang berkata dakwah saya harus kelas menengah ke atas. Kenapa harus dibagi-bagi? Memangnya Nabi Muhammad dakwahnya kepada Abu Bakar saja yang kaya? Oh tidak. Bilal pun didakwai. Ada orang mengatakan dakwah saya ini hanya kelas begini. Kenapa harus bedakan? Tidak. Akan tapi karena kita menganggap wasanya dakwah ini lahan pahala, siapapun yang bersama kita termasuk, mohon maaf, pembantu di rumah kita jangan dianggap remeh. Itu adalah sebagian daripada lahan pahala untuk kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang ceramah ke sana kemari, mengaji ke sana kemari, ternyata lupa pembantu perempuan di rumah kita tidak mengerti bagaimana sholat, tidak mengerti bagaimana menutup aurat, tidak mengerti bagaimana kemuliaan, Padahal itu lahan pahala yang paling dekat dengan kita. Setiap hari kita melihatnya akan tapi kita lalai. Jadi melihat, kita harus mencerta, menjernihkan pandangan kita bahwa lahan pahala yang sesungguhnya itu ternyata banyak di sekitar kita. Dan dakwah bukan hanya ngejar kita itu banyaknya orang yang mengunjungi kita. Ataupun luasnya jangkauan kita melangkah akan tapi dakwah itu ternyata dari hati kita. Sengaja, besar lagi di dalam hati kita Rasulullah ini Rasulullah senantiasa yang dilihat hatinya. Kepeduliannya kepada umat seperti apa? Menangis dan menangis. Bahkan diriwayatkan setiap malam Nabi Muhammad menangis karena memikir umatnya. Takut masuk surga, masuk neraka. Tidak bisa mendapatkan hidayah. Sehingga dengan seperti itu Nabi Muhammad lihat di saat berdakwah luar biasa giatnya. Padahal beliau sudah dijamin surga. Pangkatnya tertinggi akan tapi ternyata Nabi Muhammad lipisnya pernah retak kena batu. Gerahamnya pernah jatuh dilempar orang punggungnya darah kena tombak, tumitnya berdarah kena pedang dan begitu seterusnya. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah mendapatkan pangkat tinggi. Akan tapi kenapa begitu begitu cintanya kepada umat karena mengerti ladang kemuliaan ini. Nabi Muhammad yang sudah mulia tetap rindu kemuliaan. Lah kita ini yang belum betul belum pasti mulia, kenapa tidak rindu kepada kemuliaan? Jadi lihatlah orang lain sebagai lahan pahala. Lahan untuk mendapatkan pahala. Jangan disia-siakan, mohon maaf. Jika kita naik becak. Jangan dianggap tukang becak itu hanya sekedar orang yang menghantarkan kita. Lalu kita kasih duit 3000, Masya Allah. Lahan dakwah kita mengucapkan Assalamualaikum ditanya Bapak sholat-sholat belum bagaimana misalnya. Dengan cara yang sopan sehingga dengan kita akan tertarik. Maka ini lahan pahala dia satu orang. Kalau satu orang itu menjadi baik masuk surga. Biarpun itu tukang becak maka itu kemuliaan. Jadi kalau orang sudah bisa memahami makna orang lain sebagai lahan pahala, dia tidak akan melihat seorang jenderal ataupun seorang pelarat yang ada di sampingnya. Tapi yang diinginkan adalah pahala. Dan ini pendidikan pernah diberikan kepada Nabi Muhammad saw. di saat Nabi Muhammad menyeru kepada pembesar-pembesar Quraisy dengan harapan bahwasanya kalau mereka nanti bisa tobat dan sadar tentu pengikutnya semakin banyak sehingga Nabi Muhammad saat itu uh, uh, apa, uh, tidak menoleh kepada orang yang bernama uh, Abdullah ibn Umi Maktum, seorang yang buta, sehingga Nabi Muhammad yang sangat dicintai oleh Allah ini ditegur abasa wa tawalla. Ditegur. Kalau berdakwah maksudnya Nabi Muhammad tidak melakukan dosa, akan tapi Nabi Muhammad diberi petunjuk oleh Allah dengan yang lebih bagus yaitu dalam berdakwah lihatlah semua orang itu adalah sebagai media media mendapatkan pahala, lahan mendapatkan pahala sehingga setelah itu Nabi Muhammad benar-benar mendapatkan pendidikan dan Allah lah yang mendidik. dirat samakan Yang kecil, yang besar, yang kaya, yang melarat, di hadapan kita harus sama. Ini adalah yang menjadikan kita semangat di dalam berdakwah. Umat sebagai lahan mendapatkan pahala. Jangan lupa ini. Jadi termasuk dakwah itu Nabi Muhammad bagaimana? Al-Ashirah, al aqrabin orang yang paling dekat didahulukan. Jangan sampai kita keliling dunia, Amerika, Jepang, Jogja, apa apa dunia uh, Jogja, Surabaya ini tak tanya di rumah kita belum pernah kita tata. Berarti barangkali kita belum mengerti bahwasanya makna dakwah itu adalah menghantarkan orang kepada kebaikan. Al-akrab al-akrab, yang lebih dekat lebih dekat. Siapa yang bersama kita saat ini? Siapa yang paling dekat dengan kita? Yang menyupiri mobil kita, Masya Allah. Jangan sampai orang yang menghantarkan kita ngaji ke sana kemari tidak mendapatkan siraman rohani atau tidak mengerti sujud. Jangan sampai orang yang menyuapi anak kita, menemani memandikan anak kita, membantu kita. Kita sibuk mengaji ke sana kemari akan tapi orang itu tidak mendapatkan siraman rohani atau bahkan tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, alangkah dolimnya kita. Berarti saat itu kita masih picik di saat memandang media, lahan dakwah. Jadi ketahuilah semua orang adalah lahan dakwah. Maka di saat seperti itu semangat akan semakin tumbuh, selalu tumbuh dan tidak akan putus asa. Dan di antaranya orang yang sering dilupakan di dalam masalah lahan dakwah ini adalah memandang bahwasanya orang tidak mungkin mendapatkan hidayah. Sehingga di saat kita melihat orang lain adalah dengan tanpa harapan. Wah, susah. Loh. Masuk satu kampung, ah susah kampung itu enggak, males saya ke sana. Masya Allah. Justru di saat susah itulah maka lahan pahala kita adalah semakin besar. Semakin luar biasa. Maka harus kita sampai di situ. Jangan sampai kita ini adalah memilah-milah yang enak. Akan tapi jika Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam berdakwah, enak di dalam berdakwah, Masya Allah itu nikmat. Nabi Muhammad masuk kampung Taif lihat, mengerti di sana ada lahan pahala. Nabi Muhammad di situ dipukuli, disiksa, akan tetapi Nabi Muhammad tidak berhenti terus berjalan. Inilah yang pertama bahwasanya lahan pahala kita adalah bersama orang yang berada di sekitar kita. Ini dakwah. Sehingga kita akan tetap bersemangat mengajak mereka kepada kebaikan. Maksud mengajak kebaikan seperti yang kita kami sampaikan. telah kami sampaikan, bukan harus kita itu memberi ceramah. Akan tapi menghantarkan. Kemudian yang kedua yang harus perhatikan. Lihatlah orang lain dengan mata kasih dan cinta. Melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta ini maknanya luas luas sekali. Jangan sampai kita dakwah ini merasa kita ini sudah menjadi ahli surga. Barangkali ini juga menjadikan orang kurang bersemangat di dalam berdakwah. Akan tapi lihatlah orang lain dengan mata kasih dan cinta. Bagaimana Nabi Muhammad melihat umat beliau? Kalau kita membaca sejarah Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad setiap hari menangis. Bahkan di saat Nabi Muhammad berada di medan laga sebelum berperang, Nabi Muhammad memohon, Ya Allah, aku lebih senang jika peperangan ini tidak terjadi. Ya Allah, aku lebih senang jika peperangan ini dibatalkan saja. Karena Nabi Muhammad tidak ingin ada orang mati masuk neraka gara-gara memerangi Nabi Muhammad Nabi Muhammad selalu melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta. Dan di saat orang melihat orang lain dengan mata merendahkan itu pun menjadi sebab orang dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus sering bertanya. Suatu ketika barangkali kita pulang dari pengajian di tengah malam, Kemudian di pinggir jalan ada anak-anak gadis yang melambai-lambaikan tangan di saat setiap ada mobil yang ber, yang melewati. Di saat itu, apa yang ada di hati kita? Apa yang ada di hati kita? Baiklah, akan kami lanjutkan sahabat Rasaf M setelah berikut ini insya Allah. Saya belum biasa menghentikan ya Mas Nah, nggak apa-apa. mungkin mau minum dulu sahabat Ras FM yang dimuliakan Allah yang harus kita perhatikan tadi bahwa melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta. Di dalam berdakwah, kita harus melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta. Jadi kita contohkan. Barangkali ada di antara kita setelah pengajian. Pulang lalu melihat di pinggir jalan. Ada anak gadis. Yang melambai-lambaikan tangan. Menghentikan setiap mobil yang berhenti. Karena dia menjual diri. Mungkin bahasa kita adalah perempuan murah. Pelacur kita harus bertanya kepada kita apa yang ada di hati kita saat itu. Di saat melihat wanita-wanita yang itu semua adalah juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada di hati kita? Atau di saat kita masuk gang kita di situ ada 4 5 orang mabuk, teler di sebuah gardu, apa yang ada di hati kita? Kita melihat kita sebagai ustadz yang lewat, kita melihat diri kita yang habis pulang pengajian, atau kita melihat diri mereka yang saat itu terjerumus dalam kehinaan. Lihat, kalau kita melihat diri kita yang kita yang ustad kita pasti berkata, hm, kasihan orang itu. Malam-malam lambai-lambai tangan, murahan, muzina dan sebagainya. Atau kita melihat mereka sebagai orang yang perlu pertolongan sehingga timbul senyum di hati kita, timbul rasa kasih lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah, itu adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, saat ini terjerumus dalam kehinaan. Ia menjual diri. Ia mabuk. Ia melakukan dosa. Ya Allah, berikan petunjuk dan bimbinganmu. Coba apa kira-kira yang ada di hati kita? Di saat kita melihat orang-orang terjerumus seperti itu. Apakah yang ada di hati kita penghinaan kepada mereka lalu kita meremehkan, merendahkan. Hmm, busuk, kotor. Atau justru di saat itu terenyuh hati kita lalu menitikkan air mata. Kemudian kita memohon kepada Allah. Dan sungguh Nabi Muhammad tidak melihat orang sesat terjerumus kecuali menitikkan air mata dan mohon kepada Allah. Inilah yang harus kita hadirkan. Sehingga tidak ada ustadz melihat orang lain dengan merendahkan. Maka orang wahai preman, wahai orang bejat, wahai orang yang suka mabuk, wahai orang yang zina, kalau dekat sama ustadz, sama ulama, tidak usah takut, ulama tidak akan menghinakan Anda. Jika ada seorang ustadz kedatangan pemabuk yang mau tobat zina mau tobat bersyukurnya nggak habis-habis, nggak usah ke sarangnya datang sendiri. Maka kita tidak usah takut mereka akan memuliakan orang yang ingin tobat. Sebab atai ibu minad dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Semua harapan ulama Allah, para kekasih Allah, para kiai-kiai yang soleh, para ustadz-ustadz yang soleh, para habaib-habaib itu yang soleh. Mereka menginginkan bahwasanya orang-orang ini menjadi baik melalui tangannya agar menjadi mulia dirinya dan orang itu pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah kita takut. Anda pengen tobat barangkali Anda adalah pemabuk, jahat, kurang ajar. Uh, saya pengen baik. Datang kepada ulama, ulama yang akan menghantarkan. Ulama yang akan membimbing tangan Anda. Karena ulama mengerti bahwa melihat orang lain bukan dengan mata merendahkan. Akan tapi melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta. Melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta. Ini harus senantiasa kita hadirkan dan kita hadirkan. Tidak boleh orang lalu mengatakan, hmm, busuk kotor saya nggak mau orang. Oh tidak. Justru kiai ini, kalau kita mendakwai orang yang soleh, ya sudah gampang orang soleh. Nabi Muhammad berdakwah kepada orang baik dan orang yang tidak baik. Mata kasih. Dan ini perlu dilatih. Kadang-kadang orang lebih orang itu sombong dengan amalnya. Sehingga merasa dirinya sudah menjadi ustadz seolah-olah surga sudah ada di tangannya. Sehingga dari omongannya pun berubah. Sehingga barangkali tidak dia sadari bahwa saya menganggap orang di sekitarnya ahli neraka ternyata dia sendiri adalah ahli neraka. Masya Allah. Jadi melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta ini perlu ditim, ditumbuh suburkan oleh orang yang mengambil bagian dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja tadi Ustadz kita semua Ustadz. Siapapun dari kita yang tukang sapu, yang tukang becak, yang jualan, yang pengusaha, yang pejabat, kan kita sudah kukurin tadi juru dakwah semuanya. Maka dari kita semua harus melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta, bukan dengan mata merendahkan. Kalau sudah kita melihat dengan mata merendahkan, tidak akan berdakwah kita. Bagaimana kita bisa mengajak orang yang kita rendahkan? Pertama orang itu sendiri kalau tahu hati kita seperti itu dia tidak akan mendengar kita. Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad menangis bahkan setiap malam Setelah di saat menjelang kematian beliau di saat sebelum sebelum beliau sebelum meninggal beliau selalu menangis pikir bagaimana umat ini bagaimana agar umat ini mendapatkan petunjuk bagaimana agar umat ini selamat itu yang dipikir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata kasih dan cinta sehingga betul para kekasih-kekasih Allah di dalam berdakwah di Indonesia ini lihat ngeladeni kumpul sama orang kotor ya tidak langsung dicaci maki kotorannya. dia belum mengerti mohon maaf barangkali ada karena kami yakin dari apa yang kami dengar radio yang kita cinta ini didengar oleh bermacam-macam orang yang semua itu adalah lahan pahala buat radio ini barangkali ada waria barangkali ada pelaku-pelaku penyelewengan seksual Apakah pantas jika seandainya dari mimbar ini kami lalu mengatakan waria terkutuk masuk neraka? Sementara saya sendiri belum pernah mencoba membuka komunikasi dengan mereka. Alangkah dolimnya kami. Atau orang mabuk dasar terkutuk, mabuk masuk neraka di kota ini, masuk neraka semuanya. Malaikat akan tanya, pernahkah kau dakwah kepada mereka? Nah, ini kita belum pernah mencoba memasuki mereka, belum pernah duduk bersama mereka, belum pernah menghantarkan hidayah kepada mereka, menghantarkan ilmu kepada mereka. Bagaimana kita buru-buru menghinakan mereka, mengutuk mereka? Apakah tidak takut justru kita yang dikutuk? kita yang dimarahi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau biarkan um, hambaku ini, kau terlantarkan hambaku ini, kau sibuk di mana? Akan digitukan nanti kita di akhirat. Maka kalau kita sudah bisa memandang dengan mata kasih dan cinta, maka akan terbuka saat itu kemauan semangat kita tidak berdakwah dan setelah itu kita akan berdakwah dengan segala keindahan mata kasih dan cinta banyak contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi Muhammad menyeru kepada kebaikan dan di saat itu Nabi Muhammad tidak ditemani siapa-siapa kecuali oleh putri beliau Sayyidat Fatimah Zahra di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat berceramah dilempar dengan batu. Hadirkan Anda bersama Rasulullah saat ini. Nabi Muhammad yang lagi berceramah, lihat. Kalau orang saat ini ceramah dimuliakan, dikasih makan, dikasih ini, Nabi Muhammad lagi berceramah. Tiba-tiba dilempar batu, batu yang amat besar, mengenailah ke pelipis Nabi Muhammad. Karena pukulan batu itu teramat keras dan batu teramat besar sehingga Nabi Muhammad terjengkal ke belakang. Dan di saat Nabi Muhammad terjengkal ke belakang, Nabi Muhammad berusaha untuk berdiri tegak kembali. Dan di saat Nabi Muhammad berdiri tegak kembali, Nabi Muhammad pun masih menyampaikan ceramah beliau dengan tegar. Karena Nabi Muhammad tidak ingin dilihat oleh musuh beliau, Nabi Muhammad dalam keadaan lemah. Nabi Muhammad masih bersemangat. Dan tiba-tiba saat itu putri beliau yang bernama si Sayyidat Fatimah di Zahra berkata, Abah, Abah di pelipismu ada darah, Abah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat mendengar Putri beliau menyebut darah ada di pelipis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bergegas mengambil sorban yang ada di pundak beliau. Kemudian sorban itu diusapkan di pelipis beliau yang retak dan keluar darah. Dengan tangan bergetar, tangan gemeteran sehingga Sayyidat Fatimah yang menyaksikan ayahanda beliau. Gemetaran mengusap darah yang ada di pelipis Sayyidat Fatimah berkata, Abah, abah, abah takut dengan darah ya. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, tidak wahai putriku. Abahmu tidak takut dengan darah, akan tetapi aku takut jika darah ini jatuh ke bumi, lalu bumi marah kemudian mengutuk umatku yang melemparku itu. Masya Allah. Lihat, begitu kasih dan sayangnya Nabi Muhammad. Waktu di Taif pun begitu Nabi Muhammad melihat orang Taif yang melempari Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad lolos. Bayangkan waktu Nabi Muhammad berada di kampung Taif, Nabi Muhammad dilempar, dibukuli. Bahkan mereka mengatakan Muhammad harus mati di sini, jangan biarkan lepas. Akhirnya pun demikian Nabi Muhammad minta untuk dilepas. Mereka pun tidak memperkenankan hingga akhirnya Allah memberikan kesadaran bahwa kalau Nabi Muhammad meninggal di situ Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad akan punya urusan dengan mereka. Mereka akhirnya takut, mereka berbisik, benar kalau Muhammad mati di sini, nanti kita akan berurusan dengan keluarga Muhammad. Akhirnya mereka mengizinkan Nabi Muhammad keluar tetapi di saat Nabi Muhammad keluar telah dipersiapkan orang-orang keker gagah perkasa yang bakal memukuli Nabi Muhammad. Semua jalan ditutup, hanya ada satu jalan, disitulah Nabi Muhammad akan melewati orang-orang tersebut. Melewati jalan tersebut. Dan di jalan itu sudah disiapkan pemuda-pemuda yang berjejer baris dua barisan. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nabi Muhammad tahu bahwasanya mereka akan berbuat kasar. Mereka akan melakukan sesuatu yang menyakitkan. Akhirnya Nabi Muhammad dengan penuh tawakal karena harus meninggalkan tempat ini karena di luar banyak menanti. Nabi Muhammad keluar setiap melewati satu orang lihat Nabi Muhammad dipukul dari kanan dengan pukulan yang amat keras. Terpentallah Nabi Muhammad ke kiri, wajah Nabi Muhammad ke kiri. Kemudian dipukul pelipis Nabi Muhammad dari kiri. Mentallah ke kanan dari dan dari belakang Nabi Muhammad didorong hingga Nabi Muhammad tersungkur jatuh ke bumi. Diberdirikan lagi Nabi Muhammad dan dipukul dari kanan. Kemudian dipukul dari kiri. Lalu didorong lagi Nabi Muhammad begitu tersungkur. Diangkat lagi, dipukul dari kanan, dipukul dari kiri. Hingga terus begitu Nabi Muhammad jatuh, diberdirikan, dipukul. Lalu jatuh, diberdirikan dan dipukul. Dan begitu seterusnya. Hingga Nabi Muhammad keluar dari barisan dalam keadaan capek, sakit, sempoyongan Nabi Muhammad. Beliau menoleh ke kiri ke kanan, mencari tempat yang rindang. Terlihatlah pohon korma dalam riwayat pohon anggur. Nabi Muhammad mendekat ke tempat itu. Akhirnya Nabi Muhammad duduk di tempat itu. Dan wajah Nabi Muhammad menghadap kepada kaum Taif yang melempari beliau, yang memukuli beliau. Di saat Nabi Muhammad menghadap ke kampung Taif, lihat. Bersamalah anda dengan Nabi Muhammad, wahai baradai. Wahai orang yang ingin mengajak kepada kebaikan, lihat. Di saat Nabi Muhammad melihat kaum melihat orang Taif saat itu, Nabi Muhammad menitikkan air mata. Dan titikan air mata ini dibarengi dengan ungkapan Nabi Muhammad, Allahumma la tu'adzibhum. Ya Allah jangan siksa mereka. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku. Mereka seperti itu karena mereka belum tahu. Hingga setelah itu malaikat Jibril dan riwayat malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad ya Rasulullah umatmu sangat keterlaluan. Umatmu sangat keterlaluan. Umatmu sangat keterlaluan. Nabi Muhammad tidak menoleh, tidak menyambut. Akan tapi di saat malaikat itu berkata, Ya Rasulullah, umatmu keterlaluan jika engkau mau umatmu itu akan akan jika engkau mau akan aku angkat gunung itu lalu aku jatuhkan di atas kepala mereka. Di saat mendengar ungkapan seperti itu Nabi Muhammad berdiri tegap dan berkata, "Ya la ya Jibril, wahai Jibril." Dalam riwayat, "Wahai penjaga gunung, jangan lakukan itu. Sungguh aku masih berharap mereka berasyhadu alla ilaha illallah. Aku masih berharap keturunan mereka adalah orang yang berasyhadu alla ilaha illallah." Kemudian Nabi Muhammad berdoa, Allahumma la tu'adzibhum. Ya Allah, jangan siksa mereka. Dalam riwayat, Allahumma hdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Mereka nyakiti aku itu karena mereka belum belum tahu. Lihat, kasih. Melihat kasih sayang Nabi Muhammad. Jangan sampai ustadz mengutuk murid, mengutuk santri, mengutuk preman yang lempar dia. Tidak. Akan tapi lihat dengan mata kasih. Karena kalau ada, kalau Anda juru dakwah, Anda mengajak kepada kebaikan, lalu dipukul oleh orang gara-gara ajakan Anda, dosanya orang itu sangat gede. Kasihan dia. Maka, kalau memang kita ingin benar-benar berhasil di dalam hal ini, lihat, lihatlah mata orang, mata, oh, lihat, lihatlah orang lain ini adalah dengan mata kasih dan cinta. Seperti bagaimana Rasulullah melihat mereka. Inilah sahabat Ras FM yang kami cintai yang harus kita pegangi bahwa kita harus melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta. Anda, Anda di sini siapa? Kita semua. Karena tadi sudah ada ikrar bahasanya kita semua adalah juru dakwah, tidak tanpa terkecuali kita adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, maka kita harus melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta dan akan kita lanjutkan setelah berikut ini. Berapa menit lagi? 12 menit terus ditambah 5 menit lagi Ya. sahabat Ras FM yang dimuliakan Allah tadi melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta, dengan mata kasih dan cinta. Melihat orang lain dengan hati. Itu adalah kunci keberhasilan seorang di dalam mengajak kepada kebaikan. Ada hal lain lagi adalah yang ketiga yang harus kita perhatikan bahwa jika kita ingin mengajak orang lain adalah kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Melihat diri kita sendiri di dalam hal ini Nabi Muhammad menyebutkan ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Dan koreksi diri ini amat penting. Koreksi diri adalah amat penting. Jangan sampai kita ini mengajak orang ternyata yang kita ajak masuk surga kitanya di neraka. Ada sebuah riwayat. Ada orang di surga, ngobrol. Sambil berbisik lalu berkata, "Kau kenal orang ini?" Yang satu menjawab, "Aku kenal." Rupanya dua orang ini ngobrol tentang ustadznya. Bukankah itu guru kita? Oh iya, guru kita. Kenapa di neraka? Masya Allah. Murid yang diajar masuk surga, ternyata gurunya yang mengajar masuk neraka. Yang diajak masuk surga ternyata yang mengajak masuk neraka. Semoga Allah menjaga kita dari ini semua. Semoga baik kita yang diajak atau yang mengajak adalah ahli surga. Jangan sampai kita ini tidak koreksi diri. Lupa. Kita mengajak orang kepada kebaikan. Akan tetapi, kitanya adalah orang-orang yang ahli neraka. Kita mengajak orang masuk surga, ternyata kita terhambat, ter terdampar di neraka. Koreksi diri. Melihat diri kita. Dan ini kunci. Dan di antaranya yang pernah diajarkan Nabi Muhammad, Ibda bin Nafsik itu adalah, kalau kita ingin mengajak orang, mulailah kita melakukan kebaikan tersebut. Dalam hal ini juga digambarkan dalam bentuk uswatun hasanah. Contoh yang baik. Tetapi kalau kita langsung pakai bahasa uswatun hasanah, barangkali preman yang ingin mengajar istrinya nanti, wah, saya belum baik, gimana yang ngajar istri saya? Kan nggak bisa. Maka kita rubah dengan cara koreksi diri. Artinya, di saat kita mengajak kepada kebaikan, kalau istri kita berangkat ngaji, dan kita harus ngaji dong, begitu. Jangan sampai kita ketinggalan. Biarpun kita masih preman, nggak bener, kita harus jadi juru, juru dakwah. Nganterin toh istrinya ke pengajian, tidak ada masalah. Anaknya diantarkan pengajian. Nggak ada masalah. Lah kita masih mereman misalnya. Nah setelah itu koreksi. Lah orang saya antarkan ke kebaikan kok saya tidak. Orang saya antarkan kepada kemuliaan kok saya tidak. Maka koreksi di sini harus dihadirkan. Ibda binafsik. Jadi jangan sampai gara-gara dia belum baik. Karena bahasa uswatun hasanah. Kalau pengen ngajak orang baik dulu. Kan begitu mestinya. Kalau belum baik jangan ngajak. Wah ini adalah termasuk barangkali bisa disalahpahami orang pada tidak mau ngajak kepada kebaikan. Alasannya apa? Saya sendiri belum baik. Padahal memang dianjurkan semua dari kita tidak boleh merasa baik. Tidak ada orang yang merasa baik. Itu sombong, ujub. Akan tapi orang berusaha untuk baik. Maka di sini, koreksi diri. Mengajak orang lain, kita pun harus ikut dalam rombongan itu. Jangan kita masuk mengajak orang. Orang pada masuk bis kejayaan, bis kemuliaan, bis keselamatan, kitanya tertinggal. Karena kita maklar yang tidak mengerti kemuliaannya naik bis kemuliaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini makna yang kita sebutkan yaitu koreksi diri, melihat kita ini maknanya penting. Agar kita tidak tertinggal dalam rombongan itu. Kemudian di sisi lain yang akan menjadikan kita senantiasa bertambah kualitas kita ini. Akhlak bisa semakin bagus, akhlak bisa semakin mulia ada contoh pada diri Nabi Muhammad SAW. Wahai anda yang ingin mengajak kepada kebaikan, ada contoh di dalam diri Nabi Muhammad SAW di saat beliau berada di medan laga. Kebiasaan Nabi Muhammad jika berada di medan laga, beliau itu lihat. Di saat Nabi Muhammad berada di medan laga, beliau selalu misah-misah antara mayatnya orang kafir dan mayatnya orang muslim. Mayat orang kafir dibuang di sana. Mayatnya orang muslim ditata oleh Nabi Muhammad lalu di, dikubur. Tiba-tiba Nabi Muhammad terhenti kepada satu mayat. Yang sebetulnya beliau itu sangat mengenal wajah mayat tersebut. Akan tapi Nabi Muhammad ingat siapa dia. Dibola balik wajah beliau, wajah mayat ini. Dengan tongkat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad masih belum bisa menemukan, belum bisa mengingat siapa dia. Tapi yang jelas aku tahu orang ini Lalu Nabi Muhammad mengambil memanggil sahabat-sahabat beliau. Wahai sahabat-sahabatku, aku lihat mayat ini sepertinya aku sangat mengenalnya. Siapakah dia? Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tidak kenal dia? Dialah orang yang melempar kepalamu dengan kotoran onta. Dialah yang menjadikan tumitmu luka dengan pedang. Dialah orang yang selalu menguntitmu dan akan membunuhmu ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad berkata, jadi dia orangnya. Iya ya Rasulullah. Baru Nabi Muhammad berkata, oh iya aku ingat. Aku ingat. Dan setelah itu Nabi Muhammad menitikkan air mata. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau menitikkan air mata? Kenapa engkau menitikkan air mata? Dijawab oleh Rasulullah. Aku menitikkan air mata karena aku melihat diriku sendiri. Kenapa orang ini tidak bisa tobat? Kenapa orang ini tidak bisa sadar? Padahal dia melihat tingkah lakuku. Padahal dia mendengar omonganku. Padahal dia selalu menguntitku. Kenapa dia belum tersentuh dengan omonganku? Kenapa dia tidak bisa meniruku? Apakah akhlakku kurang baik? Apa caraku menyampaikan kurang lembut dan kurang indah? apa adabku ini kurang menarik baginya sehingga mereka ya sehingga orang ini tidak bisa sadar dan tobat. Nah, lihat. Nabi Muhammad <laughs> koreksinya ke dalam diri beliau sendiri padahal di dalam berdakwah beliau adalah sangat sempurna. Tidak ada kurang. Akhlaknya paling bagusnya, akhlak tutur katanya paling lembutnya tutur kata. Lihat. Akan tapi Nabi Muhammad masih senantiasa koreksi melihat dalam melihat kekurangan ada dalam dirinya padahal tidak ada yang kurang dalam diri Nabi Muhammad. Maksudnya itu pendidikan bagi kita. Jangan sampai di saat kita berdakwah lalu masuk satu kampung orangnya nggak sadar-sadar lalu kita berkata dasar kepala batu. Eh jangan. Kalau kita mengajak orang kok nggak baik-baik, nggak benar-benar, kenapa? Jangan dikorek, jangan dicaci orang tersebut akan tapi mula-mula yang harus kita hadirkan adalah nengok diri kita sendiri. Akhlak kita seperti apa? Kenapa kok dia belum sadar? Apakah omonganku kurang lembut? Apakah caraku mengajak kurang indah? Apakah caraku mengajak kurang baik? Sehingga mereka tidak bisa menerima omonganku. Inilah. Sehingga Anda yang suami ingin mengajak istri, kenapa kok yang bandel bener? Barangkali memang kita mengajari bandel. Kenapa istri saat mengajak suami adanya marah-marah? Barangkali adab kita di saat di saat mengajak tidak ada. Begitu seterusnya di saat kita mengajak tetangga kita. Kenapa tetangga kita belum mau mengikuti kita di saat kita mengajak ngaji? Barangkali cara kita mengajak belum benar. Maka di sini menjadikan orang seorang dai menjadi cerdas sehingga tahu porsi dosis yang akan diberikan, sehingga tahu bagaimana uh, mengajak dan tahu bagaimana membawa orang kepada kebaikan. Maka ini bahwa koreksi Jangan sampai kita ini pandai menilai orang. Dasar ini kepala batu, dasar orang ini, dasar orang itu. Masya Allah. Sementara ternyata tidak sadaran mereka itu karena tingkah laku kita. Karena kita belum benar. Belum memberi contoh yang baik. Nabi Muhammad mengajari. Padahal Nabi Muhammad orang yang sangat sempurna. Dan ini perlu. Dan ini yang menjadikan kita semakin berkualitas. Semakin baik. Semakin hari kita semakin baik. Mau mengajak kepada kebaikan. Dan nah, saya ini ustaz. Bagaimana saya tidak memberi contoh bagaimana cara makan yang baik? Cara duduk yang baik. Cara berjalan yang baik. Termasuk seorang suami, aku ingin mengajari istriku. Istriku ini Masya Allah. ini Atau seorang ingin mengajari suaminya. Yang mabuk. Nggak sholat. Bagaimana seorang istri membawa suaminya kepada kebenaran? Tentunya yang ditata adalah hubungannya dulu. Bagaimana sang suami ini bakal mendengar. Akhlak sang istri dirubah perlahan demi perlahan Baru setelah akhlak sang istri ini terlihat baik, maka di saat itulah mulai menasihati orang lain, maka di saat itulah canggih. Apa yang namanya nasihat ini akan mudah didengar karena telah diramu dengan cara yang baik. Berangkat dari hal yang sangat berangkat dari kesadaran dirinya. Membangun dirinya. Itulah dakwah yang harus dihadirkan. Jadi inilah jadi kita simpulkan dahulu dalam arti tiga hal ini sebelum kita menginjak yang keempat. Nah, yang keempat ini apa? Yang pertama tadi kita ingat lagi bahwa yang pertama kita harus melihat orang lain dengan lahan pahala. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta. Yang ketiga adalah koreksi di dalam diri kita. Di saat melihat jamaah belum benar, jangan langsung dihantam jamaahnya kurang ajar, bandel, kepala batu, akan dilihat dari diri kita sendiri. Nah, setelah kita seperti itu tahu bahwasanya ini cara dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun harus tahu siapa siapa yang harus kita ajak nanti. Barangkali ini media, media seperti ini sangat bermanfaat untuk menyampaikan. Nah, dan di dalam menyampaikan dalam media semacam ini, radio atau televisi dan sebagainya, ini adalah semua orang. Dan diupayakan bahwa di saat kita mengajak di sini ada yang prioritas kalau kita dengan media seperti ini bisa mengajak orang di luar sana. Akan tapi harus bahwasanya ada orang yang harus kita perhatikan lebih dahulu. Di dalam. Di samping ada orang di dalam adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Maka sebetulnya silsilah dakwah ini nanti silsilahnya adalah menciptakan keindahan. Di dalam hidup bermasyarakat yang dibangun dengan dakwah. Jadi dakwah ini tadi kita artikan makna yang luas, maka nanti yang dijangkau adalah juga uh, berbagai macam. Termasuk model manusia yang bermacam-macam ya, dengan macam-macam pangkatnya dalam posisi dan kondisi apapun ini harus masuk dalam dakwah ini. Setelah kita menjadikan dakwah itu seperti itu, baru nanti kita akan bidik siapa. Ternyata ada orang-orang yang paling dekat yang kita harus indah dengan mereka intinya dakwah menciptakan keindahan di dunia dan di akhirat, maka sebetulnya dakwah itu tidak lain mewujudkan keharmonisan secara umum. Dan di antara orang yang harus kita bina, kita jadikan mereka itu adalah bahagia di dunia dan di akhirat, maka adalah ada orang-orang yang paling dekat. Dan ini silsilah nanti bagaimana kita dengan orang tua kita. Orang tua perlu kita dakwai Maknanya, kita hantarkan mereka kepada kebaikan. Kita bimbing mereka pada kemuliaan. Termasuk adalah ada saudara-saudari kita. Ini perlu cerita yang panjang nanti insya Allah akan ada silsilahnya. Saudari-saudari kita. Bagaimana? Jangan sampai memutus tali persaudaraan. Dan apa sih sebab-sebab orang memutus tali persaudaraan? Kemudian ada suami istri. Ini adalah bagian daripada dakwah. Ini yang paling utama sebelum kita keluar kemana-mana. Kemudian nanti anak. Bagaimana kita dengan anak ini harus kita jelaskan bagaimana membina anak dan sebagainya. Yang semuanya itu harus kita kita bangun dan yang terakhir nanti barangkali bagaimana menciptakan persatuan umat ini dengan berdakwah karena anda sekarang ini di akhir-akhir ini dakwah ternyata meracuni umat. Barangkali Anda juga pernah melihat di sana sini katanya berdakwah ternyata ngadu. Orang ini dikatakan sesat, ini ahli bid'ah, ini keluar dari ini. Sehingga satu musalla ini yang seharusnya indah mesra gara-gara dakwahnya orang ini ternyata menjadi bermusuhan. Sehingga satu musalla yang dulu ramai menjadi satu masjid yang dulu ramai gara-gara munculnya juru dakwah yang tidak mengerti ini menjadi permusuhan sehingga dikit-dikit mengatakan itu bid'ah, itu syirik, itu sesat karena apa? Dia tidak memperhatikan bagaimana cara berdakwah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ada istilahnya. Yang pertama itu tadi keluarga, kemudian nanti kemasyarakatan. Sehingga termasuk pembahasan yang akan kita tampilkan adalah pembahasan yang menjadikan kita indah. Apa masalah yang diangkat oleh beberapa orang ahli fitnah yang menjadikan kita permusuhan maka perlu kita hadirkan dalam bentuk dakwah yang indah sehingga kita bisa menjadi orang yang saling mencintai dan saling menghormati, saling menghantarkan kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat Ras FM yang dimuliakan Allah dan akan kita lanjutkan setelah berikut ini. menit dua ya. Baik, simpulan. simpulan. Baik. Ya. Sahabat Ras FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Beberapa menit yang lalu kita sudah berusaha untuk mengetahui diri kita ini apa siapa dan tugas kita ini apa. Beberapa menit yang lalu, kami mengingatkan diri kami sendiri bahwa kita semua adalah juru dakwah. Tanpa terkecuali, Anda yang tukang becak, Anda yang guru, Anda yang penyiar, Anda yang jualan bakso, adalah juru dakwah jika Anda ingin mulia dengan kemampuan Anda. Tadi ada hal yang perlu diingat. Jangan memasuki yang bukan bagiannya. Semua dari kita itu diberi oleh Allah pintu untuk mendapatkan kemuliaan. Tetapi pintu ini kalau tidak dimasuki lalu sibuk dengan pintunya orang lain nggak nyampe. Intinya pintu ini adalah menghantarkan orang kepada kemuliaan. Kalau Ustadz dengan ilmunya Orang kaya dengan hartanya. Orang pejabat berdakwah dengan jabatannya. Kalau pejabat pengen berdakwah dengan ceramah, bukan bagiannya, bisa salah sahamnya. Kiai melarat tidak punya duit, hayalannya pengen berikan santunan seribu yatim piatu, nggak ketemu. Karena pintunya masing-masing. Jabatan bisa menghantarkan orang masuk surga cepat. Begitu juga ilmu bisa menghantarkan orang masuk surga cepat. Harta pun begitu, akan tetapi begitu sebaliknya. Harta, pangkat, dan ilmu bisa menghantarkan orang ke neraka dengan cepat. Maka dari itu, dalam irama mengukuhkan kewajiban kita sebagai juru dakwah, maka masukilah pintu masing-masing. Yang tidak ngerti ilmu jangan berfatwa, tapi bertanyalah kepada ahli fatwa. Ini memahami spesialisasi ya, memahami kemampuan akan tapi, bukan berarti kita tidak bisa berdakwah. Jika Anda ditanya orang, Anda tidak tahu, jangan mengatakan Anda tahu. Katakan aku akan bertanya kepada yang lebih tahu. Atau Anda antarkan orang tersebut kepada yang lebih tahu, maka sesungguhnya itu termasuk bagian menghantarkan kebaikan. Dan setelah kita memahami fungsi kita adalah sebagai juru dakwah, maka harus kita kembangkan dakwah. Di dalam berdakwah ini nanti ada penyakit-penyakitnya yang harus kita perhatikan. Ada penyakit dakwah termasuk ustadz-ustadz, termasuk santri-santri. Ada yang terjerumus dalam penyakit ini, barangkali itu sebagai kesimpulan penutup agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan. Ada di dalam masyarakat ini dua hal yang menjadi dakwah ini mandek. Yang pertama tawaduk yang tidak pada tempatnya. Sehingga gara-gara masih ada ustadz kita melihat kemungkaran ah nggak enak bukan bagian saya itu kan ustadz malulah sungkan saya dengan ustadz atau ustadz sendiri tidak mau menyampaikan kebenaran alasannya pak masih ada kiai sepuh saya nggak enak nah ini kan bermasalah waktu yang tidak pada tempatnya anda tidak ustadz anda bukan ustadz anda melihat kemungkaran anda ingin mengajak orang kepada kebaikan biarpun ada ustadz di samping anda lah tapi ustadz itu diem jangan nunggu ustadz itu berbicara anda hantarkan orang kepada kebaikan dengan cara anda Jangan sampai kita tahu untuk nggak enak, bukan bagian saya. Pak. Ini adalah termasuk menjadikan kita ini tidak berfungsi. Tidak kita gunakan kemampuan kita. Maka semua dari kita harus tahu bahasanya ini adalah penyakit. Sehingga orang tidak mau berjuang gara-gara tidak mondok. Wah, gara-gara tidak nyantri nggak mau berjuang di dalam dunia dakwah. Anda punya apa? Ahli komputer. Saya masuk di ras sana akan membantu komputernya misalnya. Saya akan oh saya siaran, saya akan masuk di ras bagian siarannya. Boleh. Yang penting jangan sampai kita ini mengatakan ah masih ada yang ini nggak enak, sungkan dan sebagainya. Itu adalah tawaduk yang tidak pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah penyakit di dalam dunia media dakwah ini adalah penyakit yang membahayakan. Biasanya kalau ada orang menongol dalam dunia dakwah lalu kita pentung. Ini biasanya adalah di antara kalangan ustaz juga ada di antara kalangan kita sendiri suka nggak jelok orang di saat orang mengajak kepada kebaikan, lalu kita katakan, ah sok, Baru ngaji berapa kali saja sudah jadi ustadz ya. Akhirnya orang nggak mau lagi mengajak kepada kebaikan. Ini termasuk penyakit. Termasuk ada lagi ustadz dengki. Ada ustadz, maju, ustadz mau maju, mau nongol di pentung dari orang begitu. Akhirnya nggak maju-maju. Sehingga satu kampung nggak boleh ada kiai dua. Kiainya satu saja. Ada kiai mau nongol di pentung. Akhirnya kiai-kiai muda ini mau nongol pada nggak berani, pada takut. Ini antara penyakit yang kedua di dalam media dakwah dan ini sungguh sangat berbahaya. Jadi yang pertama adalah tawadhu tidak. Siapapun Anda, Anda boleh mengajak kepada kebaikan. Anda bisa mengajak kepada kebaikan, tapi dengan pintu Anda sendiri. Tukang becak, tukang sapu, tukang bakso, ini semua bisa berdakwah dengan kemampuan Anda. Cukup Anda memberitahu, cukup Anda menghantarkan orang, cukup Anda menunjukkan yang benar, menunjukkan ke, ke jalan masjid, jalan pesantren, itu adalah Anda termasuk bagian daripada juru dakwah. Ini, jangan sampai, ah bukan bagian saya, terserah dia mau mabuk-mabuk bukan bukan saya. Itu kan tugasnya Ustadz. Oh tidak yang kita tidak mau merubah kemungkaran, kita tidak termasuk bagian orang yang dimuliakan oleh Allah dalam kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian yang kedua tadi adalah jangan ada dengki di antara para ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah kami temukan uh, termasuk eh, para masyayikh guru-guru kita termasuk yang ada di Jakarta ini kami lihat juga banyak persatuan mereka sehingga saling membantu, saling menolong akan tapi jangan sampailah jangan sampai ada saling dengki di antara guru atau guru-guru kita atau guru-guru yang bersama kita tidak ada kedengkian sebab dikatakan Imam Ghazali menyebutkan lahat kata kehasatil ulama tidak ada kedengkian yang paling berbahaya seperti dengkinya ulama ulama dengki sehingga antara ini dengan itu bermusuhan masya Allah kalau ustadznya pada bermusuhan bagaimana dengan umat ini kalau umat kalau ustadznya sudah pada berantem lalu bagaimana dengan umat ini maka ini yang harus kita hadirkan bahwa jangan sampai ada dengki dan ini harus kita pupuk kita ingat wasiat guru kami, Alamah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun mengingatkan bahwa sering-seringlah engkau sebut majlis kawanmu. Sering-seringlah engkau sebut majlis kawanmu. Maknanya apa? Jangan sampai ada dengki. Majlis kawan kita kita promosikan di tempat kita. Biar semakin maju. Kita doakan semoga semakin maslahat, semakin makmur. Jangan sampai nanti di saat ada orang dari kawan-kawan kita mau maju lalu kita bentuk hmm. bahaya ini mengancam saya wah ini wah majelis ini akan merusak saya majelis ini akan menjadikan majelis saya sepi ah, bukan itu akan tapi ini yang harus kita singkirkan sehingga di saat melihat orang bangkit asalkan akidah benar ya intinya akidah benar karena masalah akidah yang pernah dikukuhkan oleh para ulama sehingga sampailah kepada al-mukarram uh, Syekh Abdullah Syafi'i dan juga para ulama-ulama sehingga putra-putra beliau yang terus menyebarkan akidah ahli sunnah wal jamaah ini yang benar sebab sekarang banyak akidah-akidah sesat yang ngaco akidah katanya ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah tapi ahli sunnah model apa boleh orang baju putih-putih tapi putih yang asli yang mana kita harus tahu maka berkembali kepada guru-guru ini penting Inilah barangkali yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga kita benar-benar bisa menjaga di dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar orang yang kita ajak selamat dan kita pun tidak tertinggal di neraka. Kita akan kebawa kepada kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini. Kami yang mendengar suara ini ya Allah adalah hamba-hambamu yang banyak dosa. Maka ampuni dosa kami, ya Allah. Dan ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Dan ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Segala urusan orang tua kami. Segala urusan guru kami. Segala urusan orang yang membantu dakwah kami ini, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka kemudahan, ya Allah. Bersihkan hati mereka dari kedengkian. Bersihkan hati mereka, ya Allah, dari riak dan sombong, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, muliakan kami. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, seperti engkau telah mengumpulkan kami pada acara acara ini pada detik ini Allah kau engkau kumpulkan kami dalam dalam acara ini Allah di manapun kami berada ya Allah maka kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah seperti engkau sambungkan kami dengan acara ini maka sambungkan kami kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah jangan sampai ada yang kau tinggal dari yang mendengar suara ini dan yang tidak mendengar ya Allah kecuali engkau muliakan ya Allah jauhkan kami dari permusuhan jauhkan kami ya Allah dari durhaka kepada orang tua kami ya Allah jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami kami. Ya Allah, jauhkan kami dari durhaka kepada guru-guru kami. Jauhkan kami dari durhaka kepada ah, guru-guru kami, Allah. Dan jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan, Ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan, Ya Allah. Yang saat ini sering terjadi. Kakak adik bermusuhan gara-gara warisan, Ya Allah. Jika ada yang mendengar suara ini telah memutus tali persaudaraan gara-gara warisan ya Allah. Alangkah busuknya mereka ya Allah. Alangkah hina hinanya mereka. Mereka tidak akan bisa masuk surga ya Allah. Maka dari itu kami mohon jika ada yang mendengar suara ini. Ya Allah, mereka memutus tali persaudaraan dari sahabat Ras FM. Jika ada di antara mereka yang memutus tali persaudaraan dan kaum muslimin semuanya, Ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran. Kesadaran untuk menjalin kasih kepada saudaranya. Pertemukan mereka di dunia dalam cinta dan di akhirat dalam surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari minum-minuman keras, Ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang ada di ganggang gang itu, Ya Allah. Yang sering mabuk. Ya Allah, wanita-wanita yang melakukan perzinaan, yang menjual diri mereka, Ya Allah. Mereka adalah umat kekasihmu, Nabi Muhammad. Kami mohon, kami mohon, Ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran, Ya Allah. Berikan mereka kesadaran, Ya Allah. Ampuni dosa mereka, Ya Allah. Ampuni dosa mereka, Ya Allah. Angkat derajat mereka. Muliakanlah berkat acara ini, Ya Allah. Meriakanlah berkat kekasihmu, Nabi Muhammad. Muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Ya Allah saudara-saudari kami yang terjerumus dalam kemaksiatan kehinaan. Berikan kepada mereka bimbinganmu ya Allah. Berikan kepada mereka bimbinganmu ya Allah. Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang pun. Jangan tinggalkan satu orang pun, Ya Allah. Yang mendengar suara ini. Yang mendengar suara ini, Ya Allah. Ya Allah, jagalah iman mereka. Jagalah iman mereka, Ya Allah. Yang mendengar suara ini, Ya Allah. Jagalah akidah mereka, Ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, Ya Allah. Sebelum kau ampuni dosa kami, jangan cabut nyawa kami. Dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami, Ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud. Cabutlah nyawa kami, Ya Allah, di saat kami rindu kepadamu. Cabutlah nyawa kami di saat engkau rindu pada kami. Dan jangan cabut nyawa kami, Ya Allah, di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami berbuat dosa. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat kami melanggarmu, ya Allah. Kami takut mati su'ul khatimah. Kami takut mati dalam keadaan hina. Kami ingin mati khusnul khatimah. Kami ingin mati dalam kemuliaan. Sehingga kami bisa bertemu kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kumpulkan kami ya Allah. Kumpulkan kami di dunia dalam kasih sayang dan cinta. Dan kumpulkan kelak kami di akhirat ya Allah. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. alamin. al fatihah saya ingin tahu supaya tidak hanya terulang dan juga nanti apa dengan siapa kita ngobrol programnya apa acaranya apa hmm. yang akan kita angkat yang belum ada di sini kita dulu pengen nawarkan biar biar ini kan kebetulan waktu pertama dulu kan di acara sahabat solusi ya iya yang sama Pak Reza mm -hmm. masalah politik kalau, ya? kalau kalau menurut saya kalau yang ini eh, taruh di acara sahabat solusi nggak kurang tepat kurang tepat kurang tepat ceramah aja ya iya ini cocoknya kalau nggak salah Buya punya slot sendiri ya di Rabu ya iya hari Rabu ya ini ada ini minggu ketiga atau minggu itu minggu ketiga ini ada Buya hmm. iya Rabu minggu tanggal iya download ini caranya kalau nggak salah minggu ketiga iya cahaya sore cahaya sore caranya cahaya sore ya mm -hmm. Hmm, betul cahaya sore ketiga karena di minggu kedua kalau nggak salah tuh ada dokter Ali toha asegaf itu pengobatan ibu nabawi hmm. karena kalau ini ditaruh di acara publik saja kurang tepat kurang tepat hmm. karena dia harus ada pendamping kan hanya sama dialog. dialog mereka yang menghantar ke sini iya hmm. dan cahaya sore nanti kan interaktif ya cahaya sore interaktif boleh karena kita memang kita fokus ke interaktif karena nanti langsung tahu apa interaktif uh, ke pendengar atau pendengar apa apa berarti live ya live oh, ini nggak live ya ini live kan itu tergantung ya kalau ya misalnya bisa live langsung kalau live lebih bagus live memang live itu ah. bahkan nanti kita coba lah ah, bisa interaktif sama pendengar itu ya, aneh